Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa duduk bersama-sama dalam rangka tanasuh belajar bersama untuk mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan agama kita mengkaji beberapa persoalan yang sangat perlu untuk kita ketahui demi membenahi pemahaman <clears throat> cara kita beragama sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Eh, kita hidup di zaman yang kompleks dengan yang namanya fitnah. Ya, jadi kita hidup di zaman di mana fitnah ini, subhanallah, nggak bisa kita hitung. Terutama dari dua fitnah yang terbesar. Terutama dari dua fitnah yang terbesar yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Nah, ini dua perkara yang harus dijawab. Kalau dua fitnah ini masuk ke dalam diri seseorang, ya, jadi kalau di dalam diri seseorang terkena dua fitnah ini, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat itu bisa mencabut iman itu sampai ke akar-akarnya. Ya, itu bisa mencabut iman sampai ke akar-akarnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan tidak tersisa sama sama sekali. Sedikit pun tidak tersisa nilai-nilai agama di dalam hatinya. Kalau dua perkara ini benar-benar diserap oleh seseorang. Fitnah syahwat menjadikan orang dalam mencapai tujuan hidupnya cuma satu. Yaitu apa? Bagaimana hidup ini isoknya menolati. Jadi kita lagi apa kira-kira? Kesenangan. Terus pokoknya nang api kamu Gak perlu itu perbuatan kufur, gak perlu perbuatan syirik, gak perlu pemaksian. Pokoknya mati itu bagus. Dan itu yang menjadi tujuan utamanya. Itu penyakit syahwat. Hmm. Ya. Dirusak mentalnya betul-betul rusak. Makanya ini yang kemudian diantisipasi yang sekarang kita bisa lihat <clears throat> orang-orang yang target hidupnya ya apa carane urip iki seneng akhirnya kita temukan gaya hidup yang reno-reno unik-unik gitu loh orang mencari kesenangan itu macam-macam dengan pola pikir yang berbeda ini saat mendulai kesenangan Nanti kalau sahabat ini sudah masuk, sudah masuk, sudah masuk, sudah masuk. Lambat laun orang itu meninggalkan kebutuhan kepada agama itu tidak ada. Kebutuhan pada ilmu tidak ada, kebutuhan pada nasihat tidak ada. Kenapa? Karena ilmu, nasihat, agama itu hanya menghalang-halangi untuk bisa mencapai kesenangan yang diharapkan. Kalaupun dia beragama, agama yang diambil, cara beragama yang diambil, agama yang membolehkan segala sesuatu. Dan ini di sekitar kita sudah ada agama model begitu. Namanya agama jil. Dan kan di Indonesia ini nabinya siapa? Ya. Nah, itu. Jadi mengatasnamakan Islam, merasa punya agama, mengaku punya Quran, tapi Quran itu dilecehkan sedemikian rupa. Jadi melecehkan agama itu sudah menjadi pekerjaan dan itu mungkin fardu lain bagi mereka ini. Harus gitu. Memiliki jiwa liberal. Ada sih agama model begitu. Tapi ini LGBT boleh Berzina boleh dengan catatan Podo senengi Nah ini aku mau gendeng-gendeng Ya maaf dibilang begitu kamu gak waras kalau Berarti istrinya selingkuh itu juga boleh Makanya orang-orang seperti itu lihat aja nanti hidupnya pasti rusak mereka dan mereka akan mendapatkan kehinaan dunia maupun karena apa? Itu benturan dengan nurani. Benturan dengan nurani. Tak cocok. Nah, itu target syahwat. Kalau orang sudah mengkonsumsi syahwat, terus kan, lah program senang-senang udah disiapkan semuanya, loh. Di sekitar kita jenengan boleh kesenangan apa yang tidak ada sekarang? Hah? Ayo model apa sih nggak apa? Semua sudah setidaknya tinggal kita mau masuk yang mana gitu aja. Ibarat warung itu sekarang itu kayak pujasera. <laughs> ya ibarat warung itu ibarat apa? Kita ya ono, anak kupang yang minggu ya ono, kikil ya cek cecek ya ono, rujak cimur, cimur itu itu loh lho ya Cimur sih jauh. dodol. <laughs> Apa yang enggak ada? begitu mudah didapat, begitu mudah dicari, begitu mudah dijunjung. Kemampuan ada, sarana ada. Masya Allah, tinggal keluarga semen mengasah bagaimana kita bisa selamat. Ini syakuan, lihat, Masya Allah. <clears throat> Sampai ada yang ngalang-ngalai apa jenenge rumah sakit Pak buka empat jam. Ngalang-ngalai klinik. Ya, Dalang-alang puskesmas khususnya saja gak, gak 24 jam. Ini warkop 24 jam dengan segala kandungan itu syahwat, semua syahwat <clears throat> untuk disalurkan. Yang kedua apa? Syubah Nah, Syubah itu yang diserang adalah pola pikir, pemahaman. Ya, pola pikir dan makanya kami berani itu membawa dua racun yang mematikan ini. Itu dibawa di dalam agama liberal ini. Dua racun itu ada di dalamnya. <clears throat> ya. Nah, agama liberal ini itu adalah agama yang memang tugas utamanya itu memporak-porandakan agama yang ada. Program terbesarnya adalah Wihdatul Adiyan Kenapa itu Artinya menyatukan semua agama. agama. Tapi orang iso ngakon mulia yo gak ngakon, iki yang lain. Jelas ini ya, Ya masih diuper-uper hal ini ya orang Islam aja. Mereka atas nama Islam mengatasnamakan diri Islam, tapi uper-uper kalau agama. Mestinya kalau dia jujur, nah, saya curiga nih kalau dengan jil ini jangan-jangan sebenarnya bukan Islam. Sebenarnya bukan. Nah kalau memang betul-betul dia jujur dengan program terbesar Nawidatul Adi yang menyatukan agama Lo agama lima itu sudah digarap juga Tapi ternyata digarap juga. Islam aja itu berkubur nih Itu boleh ke kesana tahu ulama-ulama dilecehkan Nah kalau antum punya, saya punya buku cuplikannya FLA namanya, Fikih Lintas Agama Sampai kan fikir sholat Ini fikir lintas itu baca ini mau cekot-cekot ini ini. Ini Quran dikritisi, hadis-hadis Nabi dikritisi, ulama-ulama dilecehkan. Makanya ulama-ulama Indonesia mestinya kalau gentle itu ditutup itu jil. Kok justru malah diwadahi kan aneh mana? Itu adalah sesat, benar sesat-sesatnya itu. Dan kita gak bisa ragu-ragu mengatakan begitu. Jangan ragu-ragu. Ngapain terbakar? Karena ajarnya sangat mengerikan, sangat mengerikan ajarnya Nah, kalau di antara panjenengan ada yang betul-betul cemburu ke agama misalnya sangat kuat pasti baca sedikit saja sudah sudah cemburu. Nah kalau tidak kok pro ya berarti mungkin bagian dari jil. Berarti ini jil nyawa sama itu siapa? Jile. satu mata. Nah jadi Fitnah syahwat sudah ada Fitnah syubhat juga Nah kalau sudah diprogramkan demikian Di-share sebesar-besarnya Terus ditiupkan racun-racun syubhat ini Timbul keragu Keraguan Nah ragu-ragu Jadi nanti pindah agama itu Kalau pindah WC lah Nah begini kok di sini khusus kaki sini ada ini Sama dengan tidak angkot itu nggak ada beban. ada. Sementara jaringan cek, jaringan cari, jaringan apa namanya tabayun, jaringan coba diskusi sama agama yang lain. Coba tanya sama mereka, mengakui nggak itu? Mengakui nggak? Gimana kalau kita nanti gantian masuk minggu sampai nanti ke agama saya, nanti seminggu aku nggak agama mau nggak? Nggak ada mau. Orang Nasrani pun nolak. Orang Nasrani pun nolak agama. Karena mereka punya keyakinan, keyakinan itu tak boleh dicoret-coret kayak begitu. <clears throat> Maka disinilah perlu kita mengkaji. Ayo kita kaji Al-Quran. Kenapa? Untuk membentengi diri dan anak-anak dari dua penyakit ini, kita butuh dua obat. Kita butuh dua Obatnya dua Obatnya dua Dari dua penyakit yang mematikan ini Karena pengaruhnya besar Pak kan ini Anak-anak remaja terutama Kita lihat toh <clears throat> Tempat-tempat wisata, tempat-tempat rekreasi Tempat-tempat tongkrongan Itu sudah disiapkan sedemikian rupa <clears throat> Dengan menu yang Masya Allah macam-macam dari kedua penyakit ini penyakit syahwat maupun penyakit syubhan apa obatnya adapun penyakit syahwat obatnya adalah al-aqidah as-sahihah aqidah yang benar iman yang kuat <clears throat> itu ini obatnya sebab kalau iman sudah mulai betul-betul menyatu betul-betul sudah mendarah daging ke dalam diri kita Iman itu yang akan membentengi kita dari keinginan-keinginan yang tidak benar ya, Keinginan, keimanan itu yang akan menata, menjaga kita Jangan melakukan iman kita yang akan menghalangi Iman kita yang akan menghalangi seperti orang ketika sudah tahu tentang riba, dosa riba, akibat riba Dan kemudian dia sudah hijrah dari perbuatan riba Terus ada orang nawari riba, tertarik enggak? Ya tertarik itu kalau iman sudah ada di dalam hati Ya gitu Berapapun pendapatan, berapapun penghasilannya tapi begitu iman sudah kuat di dalam hati Tidak akan kita terima perbuatan tersebut tidak akan diterima. Ya. Lu jangan kan seperti itu yang jelas-jelas ini yang tidak jelas, yang tidak jelas. <clears throat> ada seorang ustad ditawari ketika ada mau pemilihan bupati ya. dulu beberapa abad yang lama, <clears throat> Ini tanya Ustaz, antum dengar katanya mau bikin pesantren. Enggak sudah mulai. Tidak tutup ya ya, yo jelas butuh Berapa? Yo iya, yo iya, akeh. Eh. Kalau antum bikin proposal bisa, yo iya, bisa ya. Bikin aja proposal ada bawa. Nah, antum mau bawa kemana? Enggak ini saya keperluan dipercaya dengan beberapa calon bupati untuk mendekat kepada Pak Ustaz. Nah, terus ya itu jalur tolong barangkali Ustaz punya program disuruh nawari terus <clears throat> yo terus ya Allah mana Ustaz kan bisa untuk menyampaikan uh, eh, ya Ustaz tahu lah Ustaz <laughs> oh gitu sama-sama memberi manfaat sama-sama memberi manfaat <clears throat> itu masya Allah Tinggal tanda tangan, cair sudah. Nanti bukan proposal 50 juta, 100 juta, cair langsung. Dengan catatan itu bersedia untuk membantu beliau. Oh gitu ya, yang kasih tulis. Duh, mata, orang. Cair loh, ya cairnya teku disini. Yang dilihat bukan cairannya lagi, ya dia tidak mau menodai dirinya dengan hal itu. Sampai ada teman kami di pondok itu, ketika anak-anak panti diundang, Ustaz meletup kepada istri yang mengundang ini, istrinya seseorang itu. Yang jelas bukan istri antum. <laughs> Apa acara pribadi atau acara partai itu? Acara pribadi Ustaz. Kenapa sih? ya nggak apa-apa soalnya kan jenengan orang partai mohon ya nggak usah difoto loh ya apa nggak difoto kok galak orang kamar sih tapi jangan nggak pribadi nggak pribadi kan nggak usah difoto yo ya, kan, buat kenang-kenangan sudah repot ya kenang-kenangan pribadi benar bukan acara pengantin ini Allah bukannya sudah berangkat akhirnya nyeduk nembusnya ke Ustaz kenapa sih teman-teman jenengan itu kok takkan takon kami dalam mengundang acara panti belum pernah satu pun panti itu nanyakan seperti itu cuma sampai panti sampai top ya saya tuh makanya Masa kan selama ini nggak tuh, dan tuh, dan tuh bahwa masih ada panti yang begitu. Masya Allah, sangat seperti itu. Jadi dia sekarang ya apa Masya Allah. Sampai saya baca di kitabnya As-Suwar min Hayati Tabi'in Seorang ulama tabi'in Imam Sabana bin Dinar ya. Nah, itu ditawari langsung karena nasihatnya begitu menyentuh khalifah Nasihatnya begitu membuat khalifah menangis sejati-jatinya Akhirnya khalifah tertarik untuk menjadikan imam ini menjadi apa? sehat pribadi Ditawari langsung Karena betul-betul ilmunya bermanfaat bagi khalifah Menjaga khalifah, menata khalifah Coba bayangkan <clears throat> Ditawari ya imam Apakah anda bersedia untuk menjadi penasihat saya pribadi sehingga nanti kalau jenengan jadi penasihat saya, saya dapat banyak manfaat dari ilmu Anda dan Anda juga mendapat manfaat dari saya. Kalau antum jadi imam kira-kira gimana? Ya? Yes. <coughs> Gimana ketiga, Aku nggak nawari, nggak minta. Dan ini nasihat. Nanti kalau saya keliru, tolong dinasihati. Kalau saya keliru tolong diluruskan. Fungsinya jenengan di situ di tempat saya, bukan apa-apa. Nah, kalau saya keliru menurut saya, ingatkan saya begitu. Gak mau, lah, gak mau. Ditanya kenapa? <clears throat> Karena nanti kalau sudah betul-betul berjalan, saya takut hati saya condong sedikit kepada Anda. Ngerti maksudnya? Ini loh Pak umpama di pengajian ini ono juragan umpama tapi gak ada tahu sih wajah karyawan semua wajah-wajah karya jelantah ya kalau satu misal ada sosok juragan kaya raya kemudian dermawan terus gandeng nanti setiap kajian tuh diganti ayo makan bareng dulu oh, harus cari makan sama saya kasih makan ayam ah, ini dia sebentar yang bagus enak enaknya sudah nggak usah suka makan terus bungkus yang istri dan anak-anak oh jangan sudah kamu makan enak masa istri enggak nah, kan repot toh nah, itu dia ini ya darurat bungkus dan setiap kali ketemu selalu dibegitukan kita nah selalu begini, ya nanti dikasih tambah untuk anak-anak untuk dengan anak-anak kabar belajar untuk istri satu misal demikian satu misal terus satu saat dalam perjalanan dia keliru dia melakukan sebuah kesalahan transaksi yang tidak benar terus ini gimana kok selama ini memang begini di sekitar kita sudah begini wani ngeleng mas wani ngeleng mas terbulat tergedel diri awak bulat tak tergedel kebungkus mana itu baru nasi bungkus yang kita bawa sudah memiliki rasa sungkan untuk mengingatkan ketika dia salah ngerti apa pembicaraan saya Enggak di rumahnya sampai masjidnya dibangun, dikait madrasah, dikono eh eh kita kena pondok dicor akhirnya kita ngomong aku ambil kena cocongan makanya mingkem ojo model-model ini untuk kadang gak bisa model-model abon dari wong jujur Wong lurus itu ketika sudah terlibat dalam begitu itu nggak gampang. Seperti ya, bang, makanya ya biasa aja hubungan biasa aja akrab biasa nggak usah terlalu akrab akrab memang bingung jenengan sudah apalagi nanti jenengan diberikan mobil ah kena kenal bote nanti lagi bingung nggak jelas aja gampang gampang ya makanya tolong para ikhwan yang sudah belajar nanti barangkali Allah takdirkan antum jadi seorang dai hati-hati Jaga jarak dengan demikian Kalau nggak rusak agama. Jaga jarak. Jelas ini. Nanti dijemput rusak anu, ajutan saya. Oh, tak ngontel ya, tak muat. Jadi ngomong itu rusak ya, di mana-mana. Iya, makanya tadi kantor-kantor sampai yang namanya travel KPI ya, saya batasi supaya saya bebas ngomong. Coba kalau saya diberikan travel mobil, ah, kebuletan. Lampi ini ketindis mas. Bisa muni karena ya, dijamin oleh bisa muni saya. Tidak usah ketemu model, tak ingat yang betul. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Ya antara biasa. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Sekarang kita akan membahas Lanjutan 40 karakter yang dicintai Allah Dan yang terakhir adalah itiba sunnah Nah pagi ini <coughs> ya, Memohon akan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala Semoga Allah meridhoi pembahasan ini Semoga Allah jadikan pembahasan ini yang bermanfaat dan menuntun lisan kami dan hati kita semuanya untuk ikhlas di dalam mencari ilmu ini. Kita akan bersama-sama membahas tentang dampak buruk ketika menyelisih sunnah atau meninggalkan sunnah. Kalau mengikuti sunnah itu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar Memiliki keistimewaan-keistimewaan yang sangat besar Maka menyelisih sunnah juga memiliki apa? Bahaya-bahaya yang tidak kecil Nah, Yang dimaksud menyelisih sunnah di sini gimana? Ibadah yang kita lakukan itu nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu loh maksudnya. Jelasnya <coughs> menyelisih. Lah menyelisih sunnah itu ada dua kemungkinan. Satu, menambah-nambahi cara yang sudah diajarkan oleh Nabi. Saya ulangi, nambah-nambahi cara yang sudah diajarkan oleh Nabi ya atau mengurangi apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Gitu. Sehingga tidak boleh kita berakal itu, iki lo opo eleke gak ngono. Cara beribadah orang itu Gak opo eleke. Wong ibadah jenenge ibadah itu yang aktif, perbuatan itu aktif jenenge ibadah. Ya. No. Dulu itu nggak pakai begini-begini, tadi aku ngomong itu. Padahal pakai mik loh, dia dia ini saya apa? dia ini nah Makanya mik tuh suara unta. Antum baca dalam kisahnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu kalau buka kajian, itu yang hadir puluh ribu ulama. Tanpa mik tanpa son Bukan son dia. Ya apa caranya? Jadi kalau Imam Ahmad mengatakan an abu Hurairah, yang depan di yang belakang an abu Hurairah, an Abu sampai tujuh puluh ribu dapat kalimat itu semua. pun dadi tadi tadi. ini kok tadi tadi. <laughs> Saya tak kau boleh itu Tak kau boleh. Belum lagi punya punya murid namanya Imam siapa itu yang kalau ngaji itu berpura-pura jadi pengemis Ketika Imam Ahmad terfitnah itu Kan nggak boleh ngajar. Nek ngajar Imam Ahmad di penjara, yang ngaji juga di penjara. Abur, ah, Pak. Akhirnya disepakati apa? Kalau begitu, ini datang dari Jawa, Pak, dari negeri yang lain. Datang ke situ melampaui beberapa negara. Sampai di situ disuruh pulang sama Imam Ahmad. Coba bayangin. Enggak, saya enggak pulang sebelum saya dapat ilmu. Aku ini terfitnah kata Imam Ahmad. Aku ini terfitnah. Kalau begitu saya tiap hari aja datang ke rumah. Akhirnya disepakati, Nek Nunu, kalau kamu tetap ngotot, kalau begitu bukan ngaji. Kamu setiap hari datang ke rumahku sebagai seorang pengemis. jadi akhirnya dia cari gombal lusuh itu kan. Di bulan-bulan mendasi terus bawa tongkat, bawa kalai Setiap pagi dia ketuk pintunya mama. Ya, dia imam, berlaku sesuatu. Nah, imam mama duduk depan pintu membacakan dua hadis dihafal di tempat itu pulang sambil ngapalkan hadis itu belajar kayak itu bertahun-tahun dari ulama ngaji jadi mau gak jadi belajar saya tak kok nih coba ayo coba praktek nuan besok nggak mengaku oleh orang hati <laughs> dicelatu bujung ayo dipikir setempat itu kurang temenin gitu. terus gak usah jadi ustaz apa paling enggak itu sifat-sifatnya berubah karakternya soleh paling enggak lo gak gawat lo ngomong yo ya kasar ya semua tuh kon awakmu kon ngaji apa sana ini ada nggak seperti itu bapak-bapak ada nggak bu oh no dari bapak-bapak gak ada gak berubah tapi kan gak nyentuh ilmu Islam ini kan gak nyentuh. Saya kasih mata ya. Minimal itu berubah atau keluar. Maka pun <clears throat> sekarang kita akan pelajari apa dampak buruknya ketika kita meninggalkan sunnah atau menyelisih sunnah. Pertama, Allah akan menyiapkan, Allah sediakan adab yang sangat Jadi jangan enak-enak mengikuti sunnah. Allah sediakan adat yang sangat pedih. Allah sebutkan di surat An-Nur. <clears throat> surat An-Nur <clears throat> ayat 63. <clears throat> surat berapa itu? 24. Ayat 60 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم yeah. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. maka adalah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Nah, itu. Ya, jadi <clears throat> kalimat pertama di ayat ini adalah ada ketika interaksi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada bagaimana berinteraksi kepada Nabi. Ayat ini melarang kita memanggil Nabi sebagaimana memanggil orang pada umumnya. Artinya apa? Tidak boleh langsung santai. Ya Muhammad itu tidak boleh. Ya Rasulullah. Ya Nabi ya Allah. Itu aja. Berarti indikasi ayat ini ketika Nabi masih hidup. Itu <clears throat> makna pertama. Makna yang kedua adalah pokoknya kita nggak boleh menyebut ketika menyebut nama Nabi dengan saklek termasuk ketika mungkin baca sholawat. Sehingga inilah yang kemudian muncul menggandengkan kata-kata sayyidina ketika membaca sholawat. Jelas ya? Nah, Allahumma sholli Muhammad gitu. Allahumma sholli ala sayyidina. Dan ulama dalam hal ini khilaf Ya, yang membolehkan, yang membolehkan. Seperti ulama-ulama kita banyak dalam kitab-kitabnya itu mukotima menggunakan kata apa? Zaidana. Jadi intinya hukumnya boleh-boleh saja dengan catatan tidak terlebih lebihan. Satu. Cuma ketika akan sholat, ketika di waktu sholat itu dianjurkan tetap menggunakan aslinya karena kata sayyidina itu tam tambahan bukan dari hadis. Ada pun hadis tentang salawat tetap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu jadi masalah ini tidak ada permasalahan silakan Anda gunakan kalau menyebutkan pas mukadimah saking Allahumma sholli ala sayyidina maka itu dibolehkan ya sebagai memang boleh. Bahkan dicatat dalam buku-buku lama ada yang menggunakan kata tersebut. Jelas nih? Iya? Jadi nggak ada masalah. Cuma saja saya pesan teman-teman yang mungkin berlebih-lebihan dalam menggunakan kata sedina, lalu mengatakan yang tidak pakai sedina itu berarti nggak beradab. Masa Allah masuk Muhammad gitu? Mana adanya? Padahal Allah melarang ketika menyebut Nabi sebagaimana menyebut nama orang lain. Nah, pendapat ini yang kita kurang sepakat. <clears throat> Jelas ya? Kalau kemudian dinisbatkan kalau nggak pakai setina dikatakan dan sopan, nanti antum kena kena batunya. Gimana? Gimana kalau pas akan Antum baca syahadat, ya Allah. Sing sopan. Adan sing sopan ya. Asyhadu anna sayyidina wali. Orang wali. Dia badan. Dia sampe sopan, bodoh karo aku. Coba berani nggak dengar azan si sopan? Azan ya didengarkan banyak orang. Di mic bisa. Sampai nggak sopan, tambah nemen. Makanya azan si sopan. Ya Allah. Asyadu anna sayyidina ayo kok dhuhur ana. Kayak orang ngono, ayo. Kisah waktu kalau ngomong sampean. lo ya iya apa tidak? Adan jenengan ini adan yang teraneh di seluruh dunia. Dan kalau begitu yang nggak pakai kata Sayyidina yang nggak menyebutkan sahadat tadi, berarti adan sak dunia ini tak sopan kafir. Sama sepakat begitu. Enggak loh, enggak, aku ya enggak. Jelas nih? Maka jangan berlebih lebihan dalam hal ini. Sama jelas. Sama jelas. Jadi kalau kita baca sama boleh kita tidak menggunakan kata sekina, kata ngabiyina atau tidak sama sekali maka tidak masalah. Jadi jangan oh nggak sopan. Nah kalau dikatakan selalu begitu, jadi kan nanti pas baca saja juga nggak nggak sopan. Nanti jawabnya, dan jadi toko online ngono, nah iya kok doain mas. Solawat itu toko online ya, ya ngono. Nah sampai iki sama kayak sini tuh kalau sama kayak dia. Kan jadi masalah kan? ya, itu poin pertama dalam ayat ini. Berikutnya ancaman dari Allah Taala. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Ya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau akan ditimpa azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih itu disediakan untuk siapa? Orang-orang yang menyelisih perintah Rasul ini menyelisih perintahnya. Makanya saya ketawa-ketawa di masjid-masjid yang di situ di gembor gemborkan, wah gak harus berjenggot, gak harus berjenggot digarap enten-enten. Saya datang tak guyoni yang ayo sampai orang sunat enggak kau kaya wis pakai gak sunat kaya ini jadi delok ini gelem kalah, kenapa dia kritisi itu satu paket dengan sunat baca ini tentang apa sunnah fitrahnya para rasul. Baca hadis tentang sunnah fitrahnya para ada dua hadis di sana, yang satu menjelaskan sunnah fitrah, uh, sunnah fitrahnya para nabi, para rasul dari mulai nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad, tidak yang ditinggalkan. Itu ada sepuluh fitrah, ada lagi yang cuma lima dari hadisnya itu. Jelas gimana? Jadi sunnah fitrah para nabi, para rasul itu dari nabi ke nabi terus diamalkan sampai Nabi Muhammad SAW. Itu ada 10 fitrah. Terus hadis yang lain menjelaskan ada 5 fitrah. Nah, 5 fitrah itu diantaranya merawat, jenggot, motong, kumis, sunat, itu dari situ. Kok sampai pilih situ situ sama nama lu tiga nikah? Senyaman mau caci maki. Jelas nih, saya ngadil dalam ngaji ini ngoten ngomong gak karo wis ta wong iki lho janggut-janggutku dhewe rai-raiku dhewe nek kon gak gelem seneng aku tak ramute aku yakin nomor dadi ngono Nek sampean gak yo ya joga, cuma tak takono. Sampean sunat sampean gak rambut iku satu paket. Iki kan satu paham ya. Satu paham. Nah, cuma kita kritisi aja gitu loh. Orang-orang kok begitu wanti pati deh. Oh kita dijalankan bahkan para ulama mengatakan mendekati wajib. Bukan cuma menyelisih dengan orang, bukan cuma itu, bukan cuma itu. Pun makanya dibaca itu sunat fitrah dibaca, hadis-hadis tentang sunat fitrah dibaca. Sudah diamalkan belum? Mana yang cocok dengan nanti mana kira-kira? Ayo nah, iya, mana yang benar nanti? Jelas ya? Itu yang pertama. Jadi kalau dengan menyelisih Nabi kita akan disediakan adat yang pedih oleh Allah Subhanahu Wa yang pertama. Yang kedua, yang kedua, akan terjadi penyesalan, merasakan penyesalan yang sangat dahsyat pada hari kiamat nanti. Masya Sedangkan penyesalan itu la yang fa'uh tidak memiliki manfaat sedikit pun bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wis Sudah terlambat. Karena penyesalannya pada hari kiamat nanti, Pak. Begitu melihat bagaimana orang yang menyelisih Nabi diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasanya? Mari kita simak surat An-Nisa surat An-Nisa ayat 41 42 sendiri syari syariatnya. Itu. Nabi ngajarin begini yang kita lakukan kebalikannya. Lu apa kok kira akalmu itu lebih baik dari ajaran Nabi? Kok bisa-bisanya yang diperintahkan Nabi kamu tinggalkan, yang dilarang justru kamu lakukan. apa pendapatmu itu lebih bagus dari ajaran Nabi SAW? Ya kan? ikuti. Bukan orang yang ngajarkan malah dibenci. dia cari ini apa? Yang tuh cari itu apa? Saya coba definisikan aku menjadi pengikut Rasul. Konsekuensi pengikut Rasul itu apa? Pak? Katakan begini, katakan begini. Kita sholat berjamaah. Yang namanya pengikut itu seperti mak makmum ketika sholat jamaah. Apakah orang itu dikatakan makmur ketika perbuatannya, gerakannya tidak sama dengan imam? Selama di atas syariat. Contohnya imam rokok, dengan malah ibidan. Nah, imam sujud, atau malah duduk. Imam duduk, atau malah sujud. Sesuai dengan syariat kecuali gerakan imam yang tidak disyariatkan kecuali. Contoh imam batuk, makmur nggak usah batuk. Karena nggak syariah. Ya, imam kuku-kuku, kupingnya ganteng lah. Antum nggak usah ikut-ikut kuku, karena nggak syariah. Jelas nih. Nah, ya. apakah orang tersebut dikatakan makmum kalau gerakannya tidak mengikuti? Enggak, enggak dikatakan jamaah dan tidak akan dihukumi sebagai sholat jamaah paham? Maka begitu pula orang yang mengatakan aku mengikuti Nabi, aku pengikut Nabi, lihat dan perbuatannya. Sesuai nggak dengan petunjuk Nabi? Nah, gitu. Nabi nyuruh kamu tinggalkan, yang melakukan kamu caci, kamu ri, kamu hina, kamu cemo, kamu ejek. Nah kamu katanya mengikuti Nabi, terus Nabi sopo sih Ikuti. Yang jelas. Makanya sih nyimpang-nyimpang itu para Allah mengikuti ajaran Nabi ya sembuh saya kepingin ngobrol yang enak gitu dengan teman-teman seperti ini ya sampai akhirnya menurut ada keyakinan kalau sudah tingkat makrifat itu melakukan maksiat dan masa asing penting akhirnya bukan di opo mana boleh aneh lah aneh ngomong yang lain mboten napa-napa. Selama hatinya tidak mengatakan itu. Berdasarkan innallaha la duru ila suarikum wa ajisamikum walakin yang duru ila Allah nggak melihat dohirmu tapi Allah melihat hatimu Misalnya juga gak apa-apa sing penting atine mboten. Engko nek untuk orang tua besok. Enak mau liwatnya Terus kurang apa? Ngomongnya boleh kok, hati ah, gue buntu. Kemudian bujuk meliwat, tekek. Sama mas, kak, ah, lebih ikut deh sih, hatiku, kak, kamu cantik. Tekek. Yang penting hati ini, sama nisah, lakukan ini nisat. Uang itu naik ngomong gak teko hati rumah rungok rungok. Dari ya apa sih pengikut nih rungok. Sampai mana konco sampai ngomong Sampai nek ono uang ngomong gak teko si Siji nglendur. Kemungkinan nglen. Loro, kemungkinan dia mabuk. Paham ini? Yang ketiga kemungkinan dia pikun kemudian dia kesurupan kemungkinan dia gendeng kemungkinan ini karena orang yang sehat gak mungkin ngomong bukan dari hati gak mungkin gak mungkin aku sok bayang ngomong duit kocong ini sepuluh ngomong walek walek pekek gitu pedus gitu kibas gitu peden jadi sing penting hati atine ora. Iki yo ya apa ngakon ini ini. Karena ada teman-teman saya yang sudah jatuh ke lembah ini. Tidak jatuh ke lembah ini. Mestinya sholat jamaah, mbak sholat main kaple. Gak sholat pun lo titik ngomong. Kalau yang mau, karena tempat. Ada itu gue begedel lah itu. Itu juga permainan agama. Iku nih wong males-males. Gak sholat, tutup mari. Makanya perlu dikasih penghargaan. Saya tambah satu tingkat di atas makrifat maksiat. Itu tingkat ter di atas makrifat. Gak sholat iku mau nih sholat. Apa akidahmu itu boleh dulu mana di Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kamu imanmu lebih bertakwa daripada Abu Bakar Siddiq? Dan mereka tidak ada yang meninggalkan sholat gara-gara punya keyakinan yang sudah tinggi katanya. Ini nyimpang. Kalian nangkep mas. Gua mawon sih nangkep. Dia gemes mawon. Ada tapi itu berkeliaran tadi mas. Ngomong itu bahas ya Allah. Tangan gue Burge. Akhirnya apa? Mereka menderita, mereka sampai saking penyesalannya, saking getulnya mereka. Saking getulnya mereka ingin sekali kalau mereka itu diratakan dengan tanah. Akibat apa? Melihat sanksi yang diberikan oleh Allah. Saking dasarnya adab dari Allah Saking-saking gak sanggupnya Ya Allah lebih baik aku diratakan dengan tanah saja Makanya para sahabat-sahabat dulu itu seperti Abu Bakar, duhai, kalau seandainya seperti rumput yang dimakan oleh kambing, setelah itu jadi kotoran dibuang selesai, nggak ada hisap. Saking takutnya dengan Allah. Lah orang-orang kafir nanti di akhirat pun demikian. Dua itu aku dulu jadi tanah saja, diinjak-injak selesai nggak ada hisap, nggak ada. Ada kita manusia ada tanggung jawab. Bon ya, itu yang keberapa? Yang kedua, dampak buruk dari menyelisih mati sasar. Yang ketiga, mereka orang-orang yang saling menyelisih yang satu dengan yang lain Baik itu guru maupun murid terputus Dan mereka akan saling melanggar Antara yang diikuti dengan yang mengikuti nah, ini kalau sudah becil sampai Engkau mau bobo, ustadz sedang jauh Ora, ora, ora tidak ada itu di akhirat, Ustaz itu tidak ada. Putus hubungan Pak Putus hubungan nanti. Akhirnya saling apa? Menyalahkan, saling kecewa antara yang satu dengan yang lain. Dan ini terjadi, mereka akan saling melaknat. Ya Allah. Antara yang diikuti dengan yang mengikuti selama perbuatan yang mereka lakukan menyelisihi Nabi. Nabi Basimah di surat Al-Ahzab ayat 66. <clears throat> Surat 30 berapa? 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman Yauma يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا من العذاب والعنهم والعنهم لعنا كبيرا yeah. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, Wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada umat Rasul. Perhatikan kalimat ini Kalimat ini sebuah penyesalan yang sangat dalam yang menunjukkan memastikan bahwa seandainya Tuhan itu ketika wajah mereka itu dipanggang di dalam neraka. Ketika wajah-wajah mereka dipanggang, dibolak balikan di dalam neraka, mereka baru sadar, Tuhan. Sekiranya dulu saya taat kepada Allah dan taat kepada Berarti seandainya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, nggak akan mengalami peristiwa yang sangat mengerikan. Tidak mungkin itu terjadi. Makanya mereka menyesal. tuhai sekiranya kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul ini menunjukkan di saat wajah-wajah mereka dipanggang di dalam neraka itu, itu balasan dari orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Silakan dilanjut. Bagaimana pernyataan mereka? Dan mereka berkata, hmm. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami hmm. dari jalan yang benar. Nah. Setelah itu, Ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan angkatlah mereka dengan laknat yang besar. Hmm. Kalian ini. Apa yang terjadi? yang dulu dipatuhi, yang dulu ditaati, yang dulu dipercaya, nggak tanggung jawab lah. Makanya mereka saling apa? Menatap antara yang satu dengan yang dipaitul di sana saya punya, saya keliru karena mengikuti jalannya. Saya tersesat karena mengikuti petunjuknya. Oleh karena dia yang menjadi seperti ini semua, timpakan kepada mereka dua kali adab yang besar dan laknatlah mereka dengan laknat sebesar besar. Ini kayak kita nantikan Makanya saya percaya mengikuti Rasul tidak akan keliru. Jelas tak? Nah, saya tidak percaya apa. Saya percaya. Nanti tak ikuti Pak dicaci uang. Ya yes, dicaci uang. Bukan sekali, bukan cuma pertama. Orang dulu pun begitu. Janji maaf. Saya pertama kali usia berapa kerja di perusahaan baru kenal tak mata apa kain tidak boleh melebihi mata kami. Ustaz kami ngajari. Dulu pertama kali teman saya dari nanti yang iya, ngajari saya. Cuma saya lihat dia masih menutup. Nah, sikilmu kok aku dulu bisa mas. kalian ngincik di sini Aku bisa. Aku tidak bisa. Pun kain di ya kena. Bu sekali saya ubah sih. Bu, cicingin didi. Sama dulu aku sih dulu takut sama persoalan. <laughs> Lo nggak aku sama pusing, sih dodol aku. Jadi saya pun tidak tertarik untuk mengamalkan karena dia sendiri apa? Demi Allah wali dan teman-teman hati saya. Waktu itu mondok di daerah Sawahan Mojosari. Saya diundang kiroah di sana dulu. Terus dibilangin gitu. Nah begitu saya mulai ngaji, Ustadz menyampaikan materi ini dan Ustadznya masih nutup apa mata kakinya masih tertutup. Nah begitu serang ngaji, iki loh mas, aku mau coba hadis ini. Aku bantu kita pikir itu Solihin jilid dua waktu itu babul libas bab pakaian dibacakan sama saya dan besoknya saya lihat ustaznya langsung dipotong apa celananya bukan ustaznya dipotong celananya ya Allah benar-benar dilakukan akhirnya kami pun mengamalkan. Sebelumnya kami nggak nggak kami gotong tuh di lenteng gitu. Jadi kalau kerja itu tubrak ukrak sak pabrik kan. Banjir dong, yo. Hari bisa. Banjir kok mas, orang. Kita tahu ini bukan bukan bertanya tapi meng mengajar, mengajar. Malah mandor saya itu ya, saya masih muda kan janggut saya kecil gitu kan, begitu. Tapi senang sudah kenapa? Kan ini bentuk cinta kepada Rasul. Tak buktikan sampai segini saya. Saya cinta kepada Rasul. Maka saya buktikan. Lainnya saya mencinta dengan Rasul. Apa buktinya saya? Apa muka bang. <laughs> Ayo buktikan saya apa buktikan sebuah cinta? Apa buktinya? Tolong sebutkan. Bukti cinta terbesar pada suatu apa yang dilakukan? Sambil lihat pecinta pencinta sepak bola ini. Tidak sampai pelontos di banget ini tadi bal. Nggih betul Gak lama gak wedok sampai siap digundul coba itu saking cinta dengan Pak Mula, Saking cinta Rasulullah ini bukan orang ini. Nabi gak Gak sih sampai digundul urat Coba mana buktinya sekarang? Kadang-kadang manusia ini ini penting. Tak ini dilus-lus kali mandor kulan ini itu. Ngono, ngono, ngono, Durinya sih gak enak. Besoknya aku mikir, oh buat ini mana ya? sih? Buat sama mantel aja. Dibegitukan mantel. Besoknya tak ceketik, tak lulus lulus Kamu kok tambah cantik mas? <laughs> oh jangan mas, sebenarnya menghina. Ini kok menghina aku, aku sih menghina kamu. Kamu kok tambah cantik kan? Ini nak di lipstick tambah cantik banyak yang tertarik sama kamu ojo ngomong sampe menghina ora kamu kemarin begitu terus tak kuyani mas tolong ya besok jangan diulangi lagi besok saya akan marah pada sampean karena saya sudah mengamalkan ajaran aku nek gak ngerti sih mas gak tak lakoni gak tak lakoni karena saya tahu dan ada perintahnya tak lakoni walaupun cuma dua lem dua lembar tak ingu sakapoin karena saya tahu gitu loh ya Nah, oh, jadi nanti nggak usah nggak usah kecewa kita mengikuti Pasti <laughs> kita yakin dalam sebuah ayat itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Kita yakin apa sih pengertian ayat itu? Saya coba saya terjemahnya ya apa sih? Nek perlu nggak tafsir diri tafsir lagi Apa pengertian? sungguh telah ada pada diri Rasulullah Suri tauladan terbaik. Itu maksudnya apa? Saya tolong jelaskan. Kalau maknanya adalah bahwa semua yang dilakukan Nabi itu adalah terbaik, maka mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi berarti mengamalkan yang terbaik. Nah, saya kisahkan sepakat yang diamalkan Nabi itu yang terbaik. Ya, yes, ini pertama itu dulu. Sampai percaya, yakin gak yang diamalkan Nabi itu terbaik Gak usah jawab saja ngewa ya, Tapi usah dong Nah kalau terbaik berarti orang mengamalkan amalan Nabi Berarti dia mengamalkan ya terbaik dia mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW nah, nah, nah, jelas nih. Nah tentu di sini nanti ada kaitan-kaitannya mungkin dengan lembaga dan sebagai teman-teman kita yang dinas yang tidak bisa menerapkan itu. Ya, kita doakan nanti satu saat ketika pensiun dia bisa karena tuntutan kerja kadang-kadang kan tidak bisa. Ya. Bon, berapa ini? Ya, keempat sekarang. Yang keempat, dampak buruk mengikut menyelisih Nabi. Dampak buruk menyelisih Nabi atau akibat menyelisih Nabi apa? Dia akan diumbar oleh Allah dalam kesesatan. Diumbar, tahu diumbar? Dia akan terombang ambing dalam keyakinan. Dan dia menyangka itu yang benar. Makanya sulit untuk bertobat demikian. Diumbar oleh Allah dalam kesesatannya Di surat An-Nisa 115 Surat An-Nisa 115 ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Dan barang siapa yang menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya hmm. dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mungkin, tapi biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Oh, diumbar oleh Allah. Lah maksudnya nuwali himat awal itu yang kami biarkan mereka berada dalam kesesatan yang sebelumnya sudah sesat di situ maksudnya gimana? Gini loh Pak. Di salah satu keyakinan orang eh, orang-orang terdahulu kan ada beberapa sebuah keyakinan yang tidak ada dasarnya kita contoh kalau bikin rumah itu pintunya dari depan sampai belakang nggak boleh lurus karena ada keyakinan nek dari rumah itu lawang Arab sampai tengah terus tengah sampai belakang itu lurus rezekinya roh no, no, itu keyakinan apa? Saya goyang, ya. terus gimana Ustaz? Ya cara izin buri ditutup. Lo <laughs> jenisnya keyakinan gak? Itu sampai sekarang pun masih masih ada. Langit ini termasuk bagian dari tampil. Yang ini termasuk bagian apa? Tatayur Termasuk nomor apa jenenge ngene Mas? Sial. Nomor sih hotel-hotel besar itu nggak ada. Lantai 13 nggak ada, 12A. 12A. <laughs> Aku khawatir nih absen di sekolah ini. Sampai nomor telulas sekarang antuk sampai 12A. <laughs> Yo, keyakinan ini keyakinan yang batil, keyakinan yang Salah. Eh coba dari mana asal usulnya itu? Begini mas. Tidak Allah oh, nggak jelas. Makanya disebut atau ramalan burung termasuk bagian ramalan termasuk bagian ramalan Bon, kita lanjut. <clears throat> Nah, makanya ketika diyakini kamu enggak jadi nuwalihi mata wala kami biarkan mereka dalam kesesatannya. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Ketika orang melakukan itu dan diamalkan sebuah keyakinan, lalu terjadi betul. Nanti maksudnya? Terjadi betul, betul-betul nggak -betul dapat rezeki rezekinya loss sebagaimana keyakinan. Lalu kemudian dia membenarkan itu dimaksud nuwali matawala. Saya jangan nggak percaya, tapi kenyataan ya, itu nuwali nuwali Sehingga akhirnya apa? Akhirnya apa? Semakin Mantap itu namanya wali matawa. Allah umbar dia dalam kesesatan Itu. itu Tunggal sampean apa jenenge? Eh tridilen jare dirasani. Jadi Ya, ada ibu-ibu nanya ke saya, Ustaz, semalam saya mimpi gigi saya jebol. Apa yang harus saya lakukan? sampai tidur lagi cari cepokannya itu romane dari anak cepokan oleh ketemu tak kenal dokter ada nggak keyakinan gitu saya ini serius Ustaz, tapi ya serius. Gini loh Ustaz. Nah, kan di kalangan kami itu, mungkin itu jadinya oh, tanda-tanda sing entah itu segalanya meninggal. Lah, kita siri mana? Untuk sing dukur apa sing nisor? Mana mana? Mana tafsir dewe. Nah, sing dukur berarti saudara yang umurnya lebih Ambo kita tafsir sopo yo ya, Tapi itu beredar akhirnya. Gimana? lanjutan ini termasuk kata tabayun. Nah, terus gimana solusinya? Kalau kita mimpi sesuatu yang memang dianggap buruk, dianjurkan Nabi membaca ta'awud tiga kali dan meludah ke kiri tiga kali. Cuma saya pesan, naik itu kok teman-teman gue pengen sampai <laughs> Tani turun langsung gerak, mimpi elek, langsung orang bilang cuh, cuh, cuh. sampai sebelah kiri. Ya keloncong. ya isyarat ludah tuh lho. Sama dengan nyowok mungkin suami gimana Ustaz sama rukyah aja suaminya. Gimana rukyahnya Ustaz? Kasih minum yang di rukyah. Gimana? Ya dibacakan air rukyah kemudian di tiup sedikit ludah tapi harus ada yang ya saran aja tuh ini kita kritikan bojo ini bisa nih tenang oh, itu namanya lima tawarlah. jadi keyakinan yang salah tapi dibetulkan oleh Allah yang terjadi betul itu namanya nuwali ngertes maksudnya ini jadi keyakinan yang salah, tapi begitu diyakini, dibetulkan terjadi peristiwa itu. Akhirnya orang semakin yakin. Itu namanya muwalihi diumbar dalam kesesatannya. Itu tafsir surat An-Nisa ayat 100. Dan itu bahannya terjadi. Lu kurang ini bukan percaya, tapi kenyataan nih. Ini ku terjadi. Akhirnya yakin dia ya kan. Dia kan. Dan dia tidak bisa keluar dari keyakinannya Yang keberapa? Sekarang yang kelima. Masya Allah, diumbar dalam kesesatan. Yang kelima, orang yang menyelisih Rasul, orang yang menyelisih Rasul, dia akan mendapatkan kehinaan. Makanya salah satu kenapa orang Islam terhina, salah satunya adalah kita telah melakukan banyak kehinaan Itu sebabnya umat Islam jadi terhina, umat Islam jadi tertinggal, karena umat Islam telah melakukan sebuah kesalahan yang besar Yaitu menyelisihi nabinya ketika melakukan ajaran-ajaran beragamanya Itu salah satu sebabnya Kita simak di surat 58 Surat 58 Surat apa? Al-Mujadilah <clears throat> Di dalam surat Al-Mujadalah ini disebutkan pada ayat yang ke-20. Innal ladina yuhadduna Allah rasulah ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang yang akan dihinakan oleh Allah makanya gak dihargai salah satu sebab umat Islam terhina terlambat tertinggal menjadi lemah yang kemudian tidak dihukum, tidak disegani oleh orang lain tidak disegani para musuhnya itu disebabkan ini satu perbuatan yang tidak pernah kita sangka-sangka ini indikan sebuah keinginan karena Nabi datang untuk mengangkat manusia menuju kemuliaan kalau kita selisihi ya kita selisih kita tentang ajarannya. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka orang-orang berada di dalam kehinaan. Kemudian berikutnya yang keenam, yang keenam akan dikuasai oleh musuhnya. Nah, ini menjawab pertanyaan misteri kenapa umat Islam kok dikuasai oleh orang kafir, ah, uh, dikuasai orang dolim? Karena ini, karena ini. Dalam sebuah hadis yang datang oleh Imam Ibnu Majah dan dinyatakan hadis ini sahih, Nabi SAW menyebutkan menyebutkan tentang akan ada lima fitnah akan terjadi lima musibah kepada umat ini <clears throat> ya. akan terjadi lima musibah yang akan menimpa umat ini dan Nabi berlindung agar orang-orang wajirin diselamatkan dari lima musibah ini Nabi SAW berlindung agar orang-orang muhajirin diselamatkan dari musibah ini. Salah satu musibah itu dari ya, dari apa? Lima musibah tersebut salah satunya apa? <clears throat> Walam yang kudu ahdallahi wa ahda rasulih ya apabila umat Islam merusak perjanjian Allah dan Rasulnya Silangi, apabila umat Islam telah merusak perjanjian Allah dan perjanjian dengan Rasulnya. Ya. Illa sallallahu alaihim aduan min ghairihim. <clears throat> Melainkan umat ini akan diserahkan kekuasaannya oleh Allah kepada musuh-musuh mereka. <clears throat> ya. Jadi kalau umat Islam sudah melanggar perjanjian dengan Allah dan melanggar perjanjian dengan Rasul, umat Islam ini akan diserahkan oleh Allah kepada orang kafir, diserahkan oleh Allah kepada musuh-musuhnya. Setelah itu apa? Fa'ahodu dan musuh yang sudah menguasai tadi itu mengambil ba'dama aidihim sebagian apa yang dimiliki oleh orang-orang muslim. Ini akan terjadi dan mungkin sudah terjadi. Nah, perjanjian dengan Allah dan Rasul itu pekerjaan berikut Pak. Yang pertama, perjanjian dengan Allah adalahnya tauhid berjanji dengan Allah maksudnya apa? Mentauhidkan Allah. Dirusak dengan perbuatan apa? Syirik. Inilah yang terjadi di mana-mana. Yang kedua, perjanjian Rasul apa? Mengikuti sunnah. Merusaknya dengan cara apa? Melakukan kita. Jadi dua sebab ini yang menjadikan kenapa umat Islam diserahkan kepada orang kafir. Itu versinya roh Rasul SAW. Jadi sudah ketemu jawabannya. Lalu bagaimana kita untuk bisa mengambil kembali kekuasaan itu? Berarti penuhi janji Allah dan Rasul. Penuhi janji Allah. Kita akan diberikan kekuasaan itu oleh Allah Ta'ala. Nah, itu kunci. Makanya kalau kita ingin mengambil peran agar umat Islam berkuasa kembali menata dengan penataan syariat Allah, maka kuncinya adalah penuhi janji Allah dan penuhi janji Tegakkan tauhid, tegakkan sunnah. Allah akan limpahkan kepada kekuasaan kepada umat ini. Itu kuncinya. Buka surat An-Nur ayat 55. <clears throat> surat An-Nur ayat lima. Kan kita ingin di, di, di, dijadikan oleh khalifah penguasa. Maka tegakkan tauhid. Silakan masuk ke jemaahnya. Surat An-Nur Surat berapa? 24 Ayat berapa? 55 Silakan. <clears throat> Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman hmm? dan yang mengerjakan kebajikan hmm. bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Hmm. Dan sungguh dia akan menangguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan jadi aman sentosa. Mm-hmm. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dan nah. sesuatu apapun. Tetapi siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Itu janji Allah, janji Allah. Allah menjanjikan dengan tiga janji. Satu, Allah akan jadikan umat ini sebagai pengumpul yang kedua, Allah akan teguhkan agamanya menjadi kiblat semua manusia. Yang ketiga, Allah akan ganti keadaan umat ini yang sebelumnya di, di apa, diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran akan diganti oleh Allah jadi apa? Aman, tentram, sentausa. Syaratnya apa? Yang Ya budunani wala yush Makanya sempurna jadi keadaan umat jadi seperti ini itu karena pelanggaran yang telah kita lakukan. Kita dikuasai oleh orang-orang doni dikuasai oleh orang-orang kafir itu karena masalah. Saya jelas. Oh. <clears throat> Kemudian yang ke tujuh, <clears throat> yang ketujuh. <clears throat> Orang yang menyelisih Rasul Berarti telah durhaka kepada Allah Dia melawan syariat Allah Dia menabrak batas-batas Allah <clears throat> Kenapa? Karena melarang Allah melarang kita menyelisih Allah dan menyelisih Rasul Nah kalau Allah melarang lalu kita lakukan berarti apa? Durhaka Surat Al-Hujurat ayat 1 <clears throat> Surat Al-Hujurat ayat berapa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi Inna innallaha samii'un alim <clears throat> Ya, surat 49 Surat 49 ayat 1 Surat 49 ayat 1 Surat 49 itu setelah 48 Tiba Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, Allah melarang apa? Jangan mendahului Allah dan Rasul. Itu disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Apa tafsirnya? La tahtalifu alal kitab was sunnah. Jangan kamu menyelisih kitab dan jangan menyelisih sun, sunnah. itu. Maka kalau kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah berarti dibentuk dari suatu kedur. Nah, makanya orang yang menjadi Rasul dia telah berbuat durhaka kepada Allah dengan melanggar larangan-larangan Allah yang terakhir. Yang terakhir. Kalimat kalimat ini memiliki pengaruh yang terakhir sini antuk iso naras nggak pengalaman pribadi saya dulu begitu udah yang terakhir mau nggak? nah yuk ketisuk melampau terus dia itu begitu kena terakhir terus langsung saya tadi mencolok makanya nah, perlu ditambahin mana ya kita malah tambahin tambahin mana jadi saya tentang di prank jadi kalimat terakhir itu sebagai ngeprank setan. Pun kita lihat yang terakhir adalah orang yang menyelisih Rasul terhalang untuk masuk ke dalam surga. Jadi nggak enteng pak menyelisih Rasul itu berat. Makanya ayo disesuaikan cara wudhu kita, cara tayamum kita, cara sholat kita disesuaikan dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan Nabi adalah amalan terbaik dan dia adalah contoh terbaik yang Allah angkat untuk menjadi contoh kita dan tidak boleh ada keyakinan ada contoh lebih baik dari Nabi kufur dia ada nggak yang berani? Oh, Ustaz saya lebih baik dari Nabi Allah dan simpan yang orang Tapi kenyataan di lapangan banyak yang mengikuti Ustaz tapi tidak mengikuti Nabi itu kan menyatakan dengan sikap bahwa ajaran dari Ustaz itu lebih baik daripada Nabi. Apa yang bukan kekufuran? Kita nggak mendukung, cuma pertanyaannya itu bukan kekufuran. Pertanyaannya Jelas ini Pak? Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diberikan oleh Imam Al Bukhari, dalam riwayat Imam Al Bukhari, <clears throat> kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man kecuali orang yang enggan Lalu saya bertanya, Kala ya Rasulullah apa? Siapa di antara umatku yang enggan?" Maka Nabi SAW menyebutkan Man dah dakhalal jannah Wa man asoni huwa apa? Orang yang taat kepada kepadaku Dia yang masuk surga Dan orang yang kepada kepadaku Maksudnya derhaka apa? Menyelisihi Menyelisihi agar dia orang yang enggan berisi. Kenapa kok enggan? Termasuk bagian orang yang menyimpan karena jalan yang dibawa Nabi itu siratul mustaqim. Cara yang diajarkan Nabi itu siratul berarti selain itu itu jalan yang menyimpan. Wallahu tak lagi sholat Ini yang bisa kami sampaikan Dalam kajian kita pagi ini Tentang dampak buruk Orang-orang yang menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga Allah menjaga kita Dan menuntut kita Untuk tetap istiqomah dan sabar Di dalam mengikuti Saya pesan kepada teman-teman Secara khusus ya Barangkali nanti ada teman kita yang mungkin meninggal dunia keluarganya dan menyerahkan urusan perawatan jenazah kepada putranya ini yang termasuk ngaji, maka yang lain tolong itu mendukung dengan baik. Jelas nih Pak? Artinya kok Ojek jadi jarno teman kita itu ngurusi keluarganya itu dengan sendirian. Yang lain merapat, merapat dari mulai perawatan, dari mulai memandikan, merapat. Paham ini? Ya. Kenapa demikian? Itu yang seringkali terjadi masalah. Kita diem-diem saja kita berjauhan ke sana kemari. Ini akhirnya mau orang lain. Yang kemudian kita tahu bahwa cara yang dipakai tidak sesuai dengan sunnah satu. Ketika perawatan di rumah, tolong merapat yang kedua, ketika ada di pekuburan, juga ketika enggaknya teman-teman yang sudah ngaji merapat ke dekat orang pemakaman. cok muat tuh tuh. Wakilnya sekarang sih kan balik lagi. Sebab kalau tak kerja di mana di rumah kali, saya nggak ngerti-ngerti itu kok ngerti mah. Anu bisa, anu perlu, uangnya uang tuh gitu. Makanya perlu langsung di Pak Mabutan sudah ada tim. Nah, maka teman-teman gak nyaman. Ini pengalaman di beberapa tempat saya temukan seperti itu. Ya, Jadi ketika perawatan jenazah ya waktu-waktu mendekat ikut gabung ke sana. Terus yang kedua apa ketika teman pemakaman. Saya sering sendirian pas memandu mobil. Ah ini nanti dah. Lalu gue mau merokok, dilepas dulu. Bukan apa-apa Pak. Kok sampai tanggung jawab loh? Nggak kocokan. Dia tak cek ini. Soalnya aku yakin nggak akan jadi kocokan. Aku nggak ngerti-ngerti sama sekali. Asli kan. Ya. Nanti saya tanggung jawab. Kalau ada apa-apa. Iya. saya Tak pernah diajak tangi loh, ya. Tapi sebenarnya tangi nggak ketahui. Ada yang macam gitu pak. Sebenarnya itu nggak masalah. Dilepas, dilepas itu enggak Cuma kalau kemudian nggak dilepas diyakini jadi pocong mana itu sih perlu diterangkan. Jadi hilang ulama hilang dari masalah itu. Jadi gue bebas ngotot sampai gue kok dilepas. Aku keluarkan sudah di monggo sudah selesai. Gak sesuai juga semua pernah jelas pernah. Dia benar dan tidak ingin itu kita ini terjadi. Ada beberapa kasus dan kalau merangkak di tempat itu nggak usah terlalu berlebih-lebihan. Ya Nah, telah itu masih ditunjuk untuk memandikan merangkan di kubur, tidak usah terlalu ber kan? lebih. Sudah ya? Baik. Ada sedikit waktu, Pak tadi ada yang ditanyakan. Ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan insya Allah kita tetap usahakan ya tetap mengikuti sunnah Nabi SAW sejauh kemampuan yang kita bisa lakukan jangan saja ditinggalkan apalagi menyelisihinya semoga Allah menjaga kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanallahi wa bihamdika syukran ala hadza astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu warahmatullahi wabarakatuh